الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiah. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sembuh awet sehatnya, panjang umurnya, mudah segala urusan dunia akhiratnya, berlimpah dan barokah rezekinya, meninggal kelak setelah panjang usianya sehat walafiah selamat dunia akhirat husnul khatimah amin Allahumma amin tadi jenengan waktu masuk masjid serotoh ada yang beda atau sama apa yang beda di depan ada puing-puing gitu ya, ya ada bangunan-bangunan lama yang kita robohkan Insya Allah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi. Ya, insya Allah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi yang di depan sana seperti yang sudah kita niatkan dan rencanakan. Insya Allah depan itu akan menjadi uh, halaman untuk parkir dan halaman untuk nyantai, ya. untuk nyan nyantai sehingga majelis ini bisa semakin manfaat, ya, bisa semakin porok barokah. Dan mohon maaf saya mulai malam ini sangat mundur untuk kajiannya karena memang badannya minta mundur. Tubuhnya lagi minta mundur. Ya seharian tadi ya kerja bakti ya macam-macam gitu ya. Insyaallah eh, walaupun satu jam lebih-lebih dikit menjadi barokah untuk semuanya. Kita masih bahas kitab yang sama Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu dan kita masih di hikmah yang pertama yaitu min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal salah satu tanda orang yang bergantung pada amal solehnya adalah harapannya kepada Allah berkurang ketika dia terjumus pada dosa, maksiat atau kesalahan kepada Allah. Boleh saya nanya yang tidak pernah maksiat angkat tangan? Oh, berarti sama ya. Eh, semua pernah mak maksiat. Yang kira-kira maksiatnya dalam hari ini berhenti. Coba angkat tangan. Tidak ada. Semua ngaku kalau dirinya juga masih hari ini bermaksiat. Yang kira-kira ya, yang kira-kira hari ini taatnya bisa mirip para sahabat coba angkat tangan. Oh, ada semua ya? Tidak ada. Yang kira-kira hari ini taatnya, ibadahnya ya, ibadahnya mirip dengan ibadahnya bulan Ramadan kemarin coba angkat tangan. Tidak ada gitu ya. Berarti ibadahnya Ramadan kemarin sama hari ini hebat mana? Eh, hebat Ramadan kemarin. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini. Kira-kira di sini yang tidak pengin masuk surga, angkat tangan. Tidak ada. Semua pengen masuk surga. Oke. Di sini kumpul saya jenengan kita yang maksiatnya ya ada, betul? Toatnya ya ada, betul? Cita-citanya sama, pengen masuk surga. Tapi kata kata para leluhur orang-orang Jawa, jerbasuki mawa peyo. Kalau mau hidup tentrem, sentosa, enak gitu ya, semua itu ada biayanya, betul? Jerbasuki mau biaya. Lah kira-kira dikubur mau enak itu kaplingnya murah atau mahal? Maksudnya bukan kapling dalam arti tanah kuburannya, bukan. Liang lahat ini menjadi kehidupan yang bahagia, terang kuburnya penuh cahaya, kemudian menjadi taman-taman sur surga terus menjadi pertemuannya para wali, para nabi. Kira-kira makam yang seperti itu, makam yang di dalamnya begitu seseorang masuk jadi taman surga. Seseorang masuk itu dia menjadi bisa bertemu para para wali. Seseorang masuk dia bertemu dengan para nabi. Kalau ada makam yang seperti itu harganya mahal atau murah? Mahal. Misal jenengan disuruh bayar punya duit ya, suruh bayar 5 miliar, punya duit. Suruh bayar 5 miliar, mau atau enggak mau? Mau gitu kan ya. Ya, untungnya itu kapling itu tidak dibayar dengan duit. Sebab kalau dibayar dengan duit hanya orang-orang yang punya duit nanti yang nikmat di alamku kubur. Alhamdulillah sama Allah kapling ini dibagi cuma-cuma. Siapapun bisa dapat, ya, siapapun bisa menek menikmati, tapi ya jerba sugi mawa beyo. Semua ada biayanya dan biaya itu cuma satu namanya amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Nanti dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan yang enak, nggak kena panas, nggak ngantri, ya. Terus dibangkitkan dalam kumpulan para nabi bisa, ya bi, bisa. Tapi lagi-lagi tiketnya juga enggak gratis. Ya, tiketnya enggak gratis. Tiketnya itu hanya dikasihkan pada tujuh kelompok manusia. Dan tujuh kelompok manusia ini kalau kita lihat lagi-lagi tiket itu judulnya amal soleh. Amal soleh. Nanti ada orang-orang yang masuk surga enggak pakai dihisap, Enggak pakai dihitung sama Allah Taala, Enggak pakai di dihitung. Ketika kita lihat lagi hadirnya, ternyata lagi-lagi tiket yang digunakan untuk masuk surga tanpa dihitung-hitung, tanpa hisap, namanya juga amal soleh. Amal soleh. Jadi kalau kalau ada orang dia berpropaganda, saya nggak butuh amal soleh, saya nggak butuh amal amal soleh untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu orang itu dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain banyak salahnya. Terus. Dari satu sisi benar, tapi sisi lain banyak salahnya. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu ada jalaran. Kalau kata orang Jawa ada jalaran. Jer basuki mawa Yo, Betul kan ya? Semua itu ada sebabnya. Semua itu ada sarananya. Ada syarat sarananya. Mau sehat sarananya makanannya yo yang sehat, hidupnya ya sehat. Dia juga olahraga. Mau kaya sarananya yo kerja. Sarananya ya usaha. Sarananya yo ngatur yang namanya pengeluaran dan pemasukan. Mau menang sarananya yo ya atur strategi. Mau menang kok tidak ngatur stra strategi. Semua ada sarananya. Mau pinter, memang betul yang buat pinter Allah. Yang bisa memberikan ilmu hanya Allah sehebat apapun kita belajar tidak mungkin bisa pinter kalau tidak diizinkan oleh Allah kalau tidak diajari oleh Allah. Tapi Allah sudah menjadikan sarana untuk pinter itu namanya bela belajar. Sarana ilmu itu masuk namanya belajar. Semua ada sarananya. Maka untuk masuk surga Allah juga sudah siapkan yang namanya sarana. Sarana itu namanya amal soleh. Namanya amal soleh. Nah ini jangan sampai keliru. Ini ada mungkin orang yang baru belajar agama, kelihatannya tauhidnya mantep. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya, karena rahmatnya Allah. Jadi udah nyantai aja lah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Terus dia nggak sholat, dia nggak puasa, ya, dia nggak mau zakat, dia melakukan maksiat dan lain seba sebagainya. Dia katakan Udah masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal so soleh. Keyakinannya betul, masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal soleh. Amal soleh tidak bisa menyebabkan orang masuk surga. Yang bisa masukkan surga hanya Allah. Lawang surga itu punyanya Allah dan amal soleh itu yang nerima dan yang nolak juga Allah. Jadi rahasia dan kuncinya ada pada Allah tergantung Allahnya. Cuman Allah udah mengatakan rahmatku dekat sekali dengan orang yang suka berbuat baik. Ya, dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Semua ada sarananya. Jadi kalau sarannya dilanggar, ya otomatis hasilnya kebalikannya. Al-bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Kemudian ada orang kikir, kau pengen masuk surga. Yo nanti dulu, sarana yang kamu kendara, eh, kendarai, kendaraan yang kamu tumpangi, bukan kendaraan menuju surga, tapi kendaraan menuju neraka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bisa paham tidak kira-kira? Apa pahamnya? Sarana. Sarana apa? Semua butuh sarana, begitu kan? Ya. Lah anehnya begini. Urusan cari duit nggak usah diajari. Misal ada orang kok mondar-mandir rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar. Terus kita ngomong, rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki itu Allah yang ngasih, gak usah rekoso, gak usah capek-capek, udah tidur saja. Jawabannya gimana kira-kira? Oh iya betul, rezeki Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, tapi ora turu. Dia harus dicari, rezeki harus dikejar, betul kan? Jangan nunggu rezeki, rezeki harus disambut. Enggak ada orang tidur-tidur sugih. Enggak bisa. Mau kaya ya kamu harus ker kerja. Kalau urusan duit enggak usah diajari, pinter mesti. Mesti pinter. Dia tidak tidak mengatakan saya akan tidur, saya akan nyantai, ndak, ora iso. Aku ya kudu rekoso. Saya harus kerja ke keras biar dapat re rezeki. Tapi begitu urusan akhirat, mau masuk surga itu sholat yang banyak. <laughs> Mau masuk surga itu yo ya poso sunnah. Mau masuk surga kamu yo ya zikir. Mau masuk surga kamu yo ya pengajian. Jawabannya rahmat Allah itu luas. wah mal soleh itu nggak bisa masukkan surga. Yang bisa masukkan surga itu adalah Allah Ta'ala, rahmatnya Allah. Jadi rasa bingung-bingung. Kira-kira ini pas atau enggak pas ya? Ya pas ya. Nah ini manusia. Ketika urusan dunia dia paham. Ketika urusan akhirat. Sebetulnya dia paham. Tapi kemudian pura-pura tidak tidak paham. Nah Ibn Atta'illah pengen nyadarkan semuanya. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli E yang baru jalan, yang pengen ke surga, E yang pengen ridhonya Allah taala, dikasih tahu sama ibn Atta'illah, dikasih tahu, kamu masuk surga itu punya kendaraan yang namanya amal soleh. Tapi ingat, tapi ingat, setelah kendaraan ini kamu kendarai, misal kita mau ke pasar, naik mobil harga satu miliar. Cakep atau enggak cakep mobilnya kira-kira? Cakep. Super, keamanannya super. Bannya bagus, bodinya bagus. Ya, keamanannya su super. Ada jaminan mobil itu nyampaikan kita ke pasar? Ada jaminannya enggak? Enggak ada. Ada jaminan bannya enggak gembos? Enggak ada. Ada jaminan nanti kalau ditabrak enggak remuk? Enggak ada. Tidak, ah? tidak ada. Betul kendaraan yang kamu pakai udah sehebat mungkin, tapi kendaraan ini tetap gak bisa nyampaikan kamu ke pasar, gak bisa. Kecuali kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mau pergi kendaraan ini tidak bisa menyampaikan kecuali dengan izin Allah maka ke surganya Allah Ta'ala amal soleh ini kita kendarai amal soleh ini kita tunggangi amal soleh ini kita naiki Amal soleh ini kita kuasai, amal soleh ini kita perbanyak, amal soleh ini kita perbagus, amal soleh ini kita maksimalkan. Tapi ingat, amal soleh ini tidak bisa menjamin kita akan sampai ke surga. Kecuali kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya, orang yang udah punya keyakinan seperti ini ada sombongnya enggak? Tidak ada. Walaupun hidupnya mondar mandir rumah masjid, rumah masjid. Bukan rumah rumah sakit, bukan ya. <laughs> Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Hebat atau enggak hebat ini? Terupanya dia tukang parkir. Markir di masjid. Sholat enggak pernah. Ya lumayan lah. Ya kan? Lumayan itu udah bagus itu. Walaupun belum sholat tapi markirnya markir di masjid. Itu lumayan. Daripada markirnya di tempat yang naudzubillah min zalik tempat maksiat ini kan minimal udah jaga motornya orang-orang yang ibadah, ibadah siapa tahu nanti suatu saat dapat hidayah, hidayah. Indah ini ternyata bagus betul dari rumah ke masjid, rumah masjid, rumah masjid isinya Sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Tapi dia tahu ngaji saya Gak bisa ngantar saya sampai ke surga kalau tidak diterima oleh Allah. Sholat saya gak bisa ngantar saya sampai surga kalau gak diterima oleh Allah. Zikir saya gak bisa ngantar saya sampai surga kalau tidak diterima oleh Allah. Sehingga adanya setiap kali dia sholat, tiap kali dia ngaji, tiap kali dia zikir, tiap kali dia ibadah, adanya semakin takut pada Allah Ta'ala. Gusti, tolong ya, terima ngaji saya Gusti, please, tolong ya terima sholat saya. Ya Allah, tolong ya terima sodakoh saya. Lah orang yang begini hebat atau enggak hebat? Kira-kira kalau kita punya teman orang seperti ini senang atau enggak senang? Lah itulah para aulia sholihin. itulah para wali. Ibadahnya TOP, BG, TSKL. <laughs> Ibadahnya pol-polan. Pol. Tapi hatinya masih takut. Hatinya masih takut. Kira-kira sholat saya diterima tidak ya? Kira-kira poso saya diterima tidak ya? Kira-kira zikir saya diterima atau ti? tidak? Beda dengan kita-kita ini. Udah sholat nggak jelas. Betul. Jujur mawon, sholat kita jelas atau nggak jelas? Jelas ngelamunnya. Jelas ngelamunnya. Tapi yakin mantep diterima. Bagus sih, yakin mantep diterima itu ba bagus. Tapi ya sadar diri gitu loh ya. Sepurone ingkang kata boleh saya kasih contoh? Boleh. Bu, misal jenengan punya anak perempuan gadis cantik jelita semata wayang. Misal, punya Bu. Bu, misal jenengan punya anak perempuan yang masih gadis, anak perempuan satu-satunya cantik jelita. Ibu punya anak perempuan seperti itu? Kok enggak pede? Saya baru tahu ada ibu nggak mau ngomong anaknya cantik jelita gitu. Padahal ibu manapun kalau ditanya anakku ganteng, anakku ayu, lah ya punya ndak bu anak yang seperti itu? Nah, mulai pede kan punya gitu. <laughs> ya sambil diminum punya. Nah ketika seorang ibu punya anak yang cantik jelita semata wayang, datang seorang pria, ya pede, lamar pasti lamaranku diterima. Tapi orang ini wajahnya buruk rupa, duit nggak punya, mabuk-mabuan. Saya mau nanya dengan pede dia. <laughs> terima lamaranku. Kira-kira ibu terima atau ibu usir? Orang tadi ketika diusir teriak, "Loh, aku kan pede. Aku kan yakin bahwasannya ibu akan terima lamaran lamaranku. Boleh kamu pede, boleh kamu percaya diri, boleh kamu ya yakin." lamaranmu akan saya terima. Boleh, tapi saya yakin akan ngusir kamu. Ya karena syarat dan ketentuan berlaku, tapi syarat dan ketentuan tidak kamu pe penuhi. Cuman satu tok yang kamu penuhi, PD-nya <laughs> sudah dapat. Ya, tapi yang lain kamu tidak dapat. Betul begitu kan? Lah kita ini PD sudah dapat bagus sih. Tapi ya mirip tadi. Ya mirip, sholat sudah sholat. Sama orang tadi ya datang bawa wajahnya, sudah bawa wajah. Jenis kelamin udah jelas laki-laki, ngelamar kan cetol ya. Masa perempuan ngelamar perempuan gitu. Jenis kelamin laki-laki, ngelamar perempuan itu betul. Kita sudah ngelamar masuk surga dengan amal soleh yang namanya salat bener itu udah be betul. Tapi coba kita ukur toh ya. Amal kita ini sholatnya kira-kira udah bagus apa masih begitu? Masih begitu ya, masih begi begitu. Begitu tolong diperjelas di zoom. Begitu tuh coba kita kita perinci apa kira-kira. Begitu tuh apa? Melamun masuk, melamun masuk. Terus sudahkah kita sholat tubuhnya bisa tenang seperti kucing yang menunggu tikus yang akan ditubruk? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Gerakannya banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Okay. Gerakan melamunnya oke, okay. gerakannya masih banyak. Betul ya? Kemudian pakaiannya Sudahkah kita sholat pakaian kita sebagus pakaian kita ketika menjadi temantin? Oh, belum. Emang udah pernah jadi temantin semua nih? PD jawabannya. Sudahkah pakaian kita sebagus sebagus kalau kita diundang ke sebuah pesta yang kita malu kalau nggak pakaiannya bagus? Belum. Pakaiannya masih belum, Pak? bagus dibandingkan pakaian kita yang yang lain. Oke, naikkan lagi. Sudahkah kita sholat cari tempat yang terbaik? Atau sholat kita, ya kalau ada yang baik, ya sholat di situ. Kalau tempatnya biasa, ya sholat di situ. Yang mana kira-kira? Sak kali? Ya, asal da, sedapatnya betul. Tempat terbaik namanya mas masjid. Sudahkah sholat kita semuanya di masjid? Lima waktu? Belum. Ya kalau pas pengen ya ke masjid, gak pengen ya nggak ke masjid. Masih begitu kan sholat kita? Dari empat unsur ini saja sholat kita udah bagus atau masih tanda tanya? Tanda ta tanya. Plus ada satu lagi, itu tadi ngelamun ya. Satu lagi kira-kira sholatnya udah ikhlas atau masih terpaksa? Ini, ini ini jawaban yang sangat sangat apa namanya? sangat sangat jujur, sedikit terpaksa sedikit terpaksa. Sholatnya masih ya masih dalam tanda petik belum eh ikhlas dalam tanda pe, petik. Dari lima unsur ini kira-kira sholat kita layak diterima atau layak dicampakkan? Jujur, layak diterima atau layak dicampakkan? Layak dicampakkan. Tapi kita pede diterima atau pede dicampakkan? Pede diterima. Berarti normal atau setengah gila? Mohon maaf, ini kita ngomong berat beratan tentang diri kita sendiri ya. Nah itu loh bedanya kita dengan orang-orang soleh. Mereka itu udah ibadahnya bagus. Ibadahnya banyak. Bukan cuma bagus loh ya. Bagus ibadahnya banyak. Itu masih tidak berani bersandar dengan amal solehnya. Gak berani. Masih takut ya kalau diterima. Ya kalau amal soleh saya ini bisa bisa istiqomah sampai akhir ayat, Ya siapa tahu 10 tahun saya istiqomah amal soleh. Siapa tahu tahun ke-11 setan menguasai saya. Saya jadi ahli maksiat. Tidak tahu dia. Jadi dia tuh takut benar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul bergantung pada Allah. Bersandar pada Allah ya menyandarkan dirinya kepada Allah. Orang yang seperti itu yang saya sebutkan barusan, ini orang biasa atau luar biasa? Nah, untuk menjadi luar biasa tadi sebetulnya mudah atau susah? Mudah. Sebetulnya mu mudah. Oh, tinggal amal diperbanyak, terus apa namanya? sama ada was-wasnya kepada kepada kepada Allah dalam arti diterima tidak ya, diterima tidak ya. Jadinya ngalem sama Allah. Gusti, tolong terimanya. Ya Allah, tolong ini. Ya Allah, sehingga hatinya itu yang ada cuman ngobrol dengan Allah. Sebetulnya itu mudah, tapi kita tidak membiasakan diri seperti itu. Sampai di sini jelas? Ini kalau dikasih pelajaran model begini, seneng atau mumet? Ini yang jawab juga setengah mumet ini. Ini kan sebetulnya hal yang gampang ya, hal yang gampang artinya perjalanan amal soleh kita sampai hari ini sudah bagus, insya Allah sudah bah, bagus. Cuman yuk kita ya jangan ngendel ke amal soleh. Sudah bagus, jangan ngendel ke amal soleh. Karena amal soleh kita juga belum bisa diandalkan. Tapi ter, kalau nanti amal solehnya udah bisa diandalkan, yo tetap jangan ngandalkan amal soleh. Kenapa? Nah, karena yang punya kuasa terima yang yang kuasa nolak hanya Allah. Nah, berarti yang harus kita andalkan siapa? Allah. Nah ini loh tauhidnya ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja itu begitu. Aswaja meyakini, aswaja meyakini bukan saja bukan saja amal soleh seseorang itu Eh, tidak menjamin ya bukan saja itu tapi amal soleh seseorang ini mutlak ada dalam kekuasaannya Allah cuman Allah yang bisa membuat dia amal dan cuman Allah yang bisa membuat dia men, apa e, cuman Allah yang akan menerima amal amalnya artinya ini yang mengelangkahkan kaki jenengan ke sini ya Allah yang melangkahkan kaki saya sampai ke kursi ini ya Allah yang menggerakkan lisan saya, ya Allah. Yang menggerakkan tubuh jenengan untuk duduk mendengarkan, ya Allah. Yang ngasih tenaga, ya Allah. Nanti yang membuat hati itu ikhlas, ya Allah. Terus yang menerima, ya Allah. Berarti yang maha baik siapa? Allah. Berarti seharusnya yang kita andalkan siapa? Allah. Semestinya kita jangan sombong kepada siapapun, justru kita berterima kasih kepada Allah. Seharusnya kita selalu ucap alhamdulillah lillah dan kemudian kita bergantung terus kepada Allah. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Bisa pengajian, lihat orang yang enggak pengajian, timbul rasa uh, ujub, rasa bangga diri, rasa som, sombong, merendahkan orang lain. Kemudian ketika lihat orang yang maksiat, menganggap mereka ahli neraka, yakin pede seakan-akan dia ahli sur, surga. Padahal orang itu belum tentu seumur hidupnya akan maksiat dan tidak ada jaminan dia akan terus to toat Itulah kesombongan yang terselipkan tersembunyi kecil nggak kelihatan dalam hati orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal diingatkan sama Ibnu Athaillah, jangan gitu. Jangan gitu. Dan itu diletakkan di hikmah yang pertama. Artinya kalau orang yang hikmah pertama ini nggak paham, nanti dia amal itu sebetulnya yang disembah bukan Allah, yang dia sembah nafsunya sendiri. Jelas? Jenengan sudah dapat roti? Saya sudah dapat belum? Jenengan sudah dapat kopi? Udah, saya juga sudah. Monggo silakan diunjuk Para pemirsa silakan buat di rumah masing-masing. Kita nyantai aja ya. Yang namanya juga ngaji itu nggak usah terlampau tegang. Tapi yang penting uh, ilmunya dapat dan ilmu yang manfa manfaat. Saya mau kasih contoh masih ingat teman saya uskup ustad kuburan. Masih ingat? Saya punya teman di daerah sono namanya Bengkulu. Julukannya uskub. kub Ustad kuburan. Kenapa dikatakan ustad kuburan? Karena hidupnya dakwah dari dalam kubur. Kalau saya ceramah dari atas kursi, teman saya itu ceramahnya harus dikubur dulu. Ada yang mau coba? Ceramahnya dikubur dulu bagaimana? Beliau itu kalau membuat pengajian, namanya pengajian itu dari balik kubur. Masyarakat dikumpulkan, liang lahat digali, mic disiapkan, kemudian beliau lepas baju cuman pakai kaos gitu ya, celana panjang putih. Kemudian dikafani. Setelah dikafani, dikafani benar. Setelah itu disolatkan. Setelah disolatkan, ditahlilkan. Soalnya NU. Oh, ya. NU itu begitu, baru disolatkan, ditahlilkan. Itu N, NU. Kita-kita ini, ahlu sunnah wal jamaah. Cirinya di situ. Ciri khasnya ya, ciri ciri khasnya. Oh, ya. Walaupun kita yakin yang bisa nolong hanya Allah subhanahu wa taala, tapi jerba sikil mawa beo. Ini termasuk di an, di antaranya ditahlilkan. Selesai ditahlilkan diusung. Ya, jenazahnya di diusung. Ini jenazah apa? Pura-pura. Jenazah tiruan ini diusung. Kemudian dimasukkan liang lahat. Ya, setelah itu yo ya diazan, diazani. lo kok begitu? Diazani barang ya, dikomati. Kenapa? NU. NU. Nah, NU begitu. Jadi kalau ngubur itu ya tidak seperti ngubur kambing, jegur keplek, uruk. Enggak. Ya, madhabkan kiblat ya Allahu Allah Akbar, adani ya. Setelah itu uruk, ya, ditimbun dengan tanah. Setelah itu tanahnya ditaburi bunga, ditaburi bu, bunga. Kenapa? NU. Ya N, NU. NU itu suka yang wangi, wangi. Itu N, NU. Kenapa ditaburi bunga? Ya enggak apa-apa toh ya, enggak ada yang larang. Gitu aja kok, repot. Boleh toh? Boleh. Masa kamar pengantin dikasih bunga boleh. Masa kamar menuju surganya Allah ini ya, yang ngukuli kamar pengantin enggak? boleh. Siapa tahu di dalam jadi manten sama bidadari surga, kan enggak tahu. Ya, sebaik menowo gitu kan ya. Nah, nih, taburi bu, bunga. Boleh atau nggak boleh? Boleh, uang bunga ya beli-beli sendiri enggak minta kok ya. Enggak mencuri ya kan? Enggak jadi mah masalah. Kenapa? NU. Sebab ini N, NU. Taburi bu, bunga. Selesai, bacakan Yasin. Tanya lagi kenapa? NU, NU udah kasih tahu kok. NU ini ya dibacakan ya Yasin. Ya. Kemudian ditalkinkan. Jika nanti dua malaikat datang kepadamu, mereka menanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, Siapa eh, nabi mu dan seterusnya dan seterusnya pertanyaan kubur itu jangan takut. Malaikat itu juga makhluknya Allah sama dengan kamu. Ya, dia malaikat, kamu manusia, sama-sama mah makhluk. Jawab tuh dengan lisan yang fasih. Ya, kenapa ditalkinkan? Soalnya mayatnya NU. Nah, NU begitu ditalkinkan. Ya ditalkinkan. Wah, dia yang ngomong Oh, bahasa Arab era ya, mudeng, talken ke yora ya, mudeng gitu kan ya. Jangan jenengan anggap seperti jenengan di alam dunia. Orang di alam mimpi itu kadang wong Jawa ngerti-ngerti ngimpi so ngomong bahasa Arab. Nah, itu. Iya betul enggak? Bener. Yang lucu lagi yang namanya alam mimpi itu enggak ngomong bisa mudeng, betul enggak? Ya kan? Oh namanya alam mimpi itu bahasa tanpa enggak usah ngo, apa ngomong tanpa ngucap, ya kan? Melihat tanpa melek itu ngimpi. Hebat ya? Betul tidak? Padahal orangnya merem tapi me, melek, melek tapi sebab ngim, ngimpi. Ya sebab ngimpi. Nah, alam kubur ya begitu. Orang itu langsung dia bahasanya ganti, ya bahasanya kan ganti. Ya yang bia, yang bisa buat mudeng itu bukan masalah ngerti bahasanya, nggak ngerti bahasanya. Oh jenengan itu ya bahasa Indonesia sering saya ajak ngomong ya nggak mudeng. Kenapa orang kerungu? Enggak dengar. Kenapa enggak dengar? Ya karena sama Allah tidak disampaikan suara saya kepada an, Anda. Nah, yang bisa buat mudeng, yang bisa buat sampai hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aswaja yakinnya begitu. Bahasanya ini ya insya Allah mudeng, tapi yang bisa buat mudeng bukan bahasanya, yang bisa buat mudeng adalah Allah. Jadi perkara dia mudeng enggak mudeng kamu jauh usah ngurus. Tapi kita yakin semoga Allah bisa buat dia mudeng kan begitu. Apalagi memang ada contoh dari nah Nabi. Itu kata Ibnu Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Loh, yang ngomong Ibnu Taimiyah Yang ngomong Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Itu ada dalil mentalkinkan jana jenazah. Jadi Ibnu Taimiyah juga NU aslinya itu. Begitu ya. Loh, kalau urusannya gitu sama kan berarti po bodoh. Cuman ilmu-ilmunya Ibnu Taimiyah yang begini disembunyikan itu ya, disembunyikan. Nanti kalau muncul kitabnya dibuang, ya, dibakar, jangan sampai keluar. Wah, tiwas awak itu melu Ibnu Taimiyah, ujuk-ujuk ngerti-ngerti ini produk karo uh aja nanti mau ngeri, ngerti gitu. Nanti begitu. Ya kan? Sembunyikan. Seperti e, kalau kita baca Muhammadiyah adalah N, NU, itu ada satu buku, Muhammadiyah adalah NU. Itu bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang yang fikihnya itu prokser 100% sama dengan fikih orang-orang N NU-nya sama kok. Oh ya memang sah. sama. Sampai di mana tadi ini? Oh NU ya itu Ditalkinkan, ditalkinkan. Selesai kan prosesi prosesi standar NU kalau meninggal dunia itu ada standarnya. SNI itu. <laughs> NU soalnya kan ya. Jadi NU itu kalau meninggal dunia ada ada apa namanya standar standar pemakaman itu ah, ada disolatkan itu pasti kan ya dimandikan dikafani disolatkan tapi kalau NU ada standarisasinya ya ditahlilkan oh iya kita sebagai warga NU harus punya standarisasi dan harus kasih tahu keluarga saya kalau mati begini loh caranya ya jangan sampai tidak sebab saya orang NU setuju oh, setuju ini NU kok ya kalau yang lain nggak setuju nggak jadi masalah. Kalau wong bukan NU. Jadi yang bukan NU jangan ma marah. Ya toh keyakinan Anda boleh beda tapi kita tetap sau saudara. Betul? Oh, iya, memang begitu. Saya ngapain yang ngono kuwi? Ya bagus begitu. Boleh beda tapi kita sau saudara. Jadi begitu dengar judulnya NU langsung nggak jadi nonton. Oh, bulan jebulane NU terus rasido. Nah, ya enggak apa-apa <laughs> gitu. Jangan gelo, ini NU. Jadi Anda kalau nggak suka ya ya usah non, nonton tayangan ini. nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap bersaudara. Wong NU ku yo Islam, sing ora NU yo is Islam kan alhamdulillah. Anda pada channel yang benar, NU. <laughs> Maksudnya ini majelisnya orang-orang NU. Lanjutkan? Oh iya. Terus ceramah dalam dalam kubur. Saudara-saudaraku, di sini gelap gulita. Ya cetok, kenapa? Oh dalam tanah kok ya. Dalam kubur masuk. padang dia gelap guli gulita urung mati tenanan soalnya. Ini kan mati eto etoan matinya pura pura. Jadi ya PLN belum sampai ke alam kubur gitu ya. ya kalau ini ada PLN alam kubur, kita akan bayar tuh begengsernya berapapun kita bayar. Berani enggak? Bayar ya? Bayar bisa murup di alam barzah. PLN bisa menyala di alam barzah. Wah, nomor token sekian. Oh, bayar kita. PR. Eh, tapi kan nggak bisa ya. Gelap gulita, panas, ya, jelas panas toh ya. Lawang diimpit sama tanah, ya. Antara tubuhnya dengan tanah cuma terlindungi pak papan. Kemudian tidak ada lubang udara sama sekali. Ceramah setengah jam kurang lebih. Terus digali, dikeluarkan, hidup. Masih hidup. Kok bisa Beb masih hidup? Nyatanya sampai hari ini masih hidup. Lah kok bisa? Lah mati itu urusannya malaikat Israel. Lah belum dijemput ya berarti masih hidup. Jenengan hidup? Hidup. Kenapa? Belum mati kan begitu. Sepele. Ya karena belum ha? mati. Kenapa belum mati? Karena belum dijem belum dijemput. Banyak itu orang yang kelihatannya mati nyata, nyatanya belum mati. Lah belum dijemput, belum dijemput. Walau dimati-matikan ya enggak mati-mati kalau belum dijemput. Betul ya? Itu ada orang gagal bunuh diri banyak tuh. Banyak. Wow, tiwas gitu ya. Menjatuhkan diri dari lantai lima sebuah hotel. Wow, tekan nisor. Prak! Orang mati. Orang mati ya ora oh, nah, allah bilang, min dari Dikira dia kalau jatuh dari lantai lima itu bisa buat dia mati. Yang bisa buat mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu NU begitu ya, akidahnya NU. Itu akidahnya. Tapi ya coba jajal, tak jajal yo ya mati ya ora. <laughs> Jangan. Jangan menjajal sebab-sebab mati gitu kan. Ya ini tadi adegan yang ditayangkan oleh teman saya itu. Itu kalau di syuting ada tulisannya. Adegan berbahaya. Jangan ditiru di rumah masing-masing. Ini dilakukan oleh tenaga profesional dalam akidah. Ya, NU sejati. Saya nanya, wiridmu apa? wiridnya apa? Kok bisa setengah jam 40 menit dikubur urip-urip ora mati? Kok ora mati? Wiridnya apa gitu? Gak pakai wirid, Bit. Gampang gitu. Gampang gimana? Lawang, saya mau nanya, Bit. Mati urip itu yang ngasih siapa? Ya Allah, ya wis. Maksudnya, nah yaudah. Mati hidup yang ngasih Allah. Ya udah. Apakah oksigen itu yang memberikan kehidupan? Bukan. Bukan tapi bukan. Yang berikan hidup siapa? Allah. Ya udah. Maksud lu kok cuman begitu? Lah iya, begitu aja. Terus ya wes saya dipendem ya saya ngomong. Eh, jantung. Yang buat hidup saya bukan detakmu. Walaupun engkau berdetak belum tentu saya itu hidup. Banyak orang tuh yang jantungnya berdetak tapi ruhnya udah melayang dan udah meninggal dunia. Lah kenapa? Kesetrum. Mungkin ya. Dan banyak orang itu yang yang dikira sudah mati, jantungnya mandek, jantungnya man mandek, nyatanya masih hidup. Betul kan? Iya. Saya hidup bukan karena detak jantungmu wahai jantung. Eh, oksigen kamu memang dibutuhkan untuk hidup. Kamu dibutuhkan untuk hidup. Tapi hidupku bukan karenamu. Tanpamu aku juga bisa hidup. Karena yang menghidupkan aku bukan engkau. Tapi yang menghidupkan aku adalah Allah Rabbul Alamin. Dah. Saya yakin hidup saya karena Allah mati saya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin? Siap dikubur? <laughs> oh, yakin sih yakin. Cuman kan yakinnya itu tingkat kita kelas berapa? Kelas teri, kelas kakap, kelas hiu, tergantung kan ya. Kelas paus, ikan ikan itu kan macam-macam kelasnya ya, sama-sama ikan. Cuman begitu dia yakin betul. Yakin betul yang ngasih hidup Allah, yang buat mati hanyalah Allah. Bahwasanya yang namanya oksigen itu cuman jalaran, itu cuman sa sarana, detak jantung itu cuman sarana. Subhanallah karena yakinnya kuat sampai hari ini dikubur hidup terus dan mudah-mudahan enggak matinya pasti kubur. Ya, matinya nanti panjang umur, meninggal dunia khusnul khotimah baru diku kubur. Jangan pas praktek ceramah di kubur mati, kesian panitianya geger nanti. Ya. Jelas sampai di sini? Apa kaitannya dengan yang tadi? Kaitannya dengan sarana. Jadi oksigen itu sarana hidup. Ya. Amal soleh sarana masuk surga. Memang sarana dibutuhkan. Tapi jangan berpegangan pada sa sarana. Alangkah hebatnya orang yang dia sudah sarana itu dia bawa sebanyak mungkin tapi nggak gondelan, nggak pegangan. Kenapa? Karena sarana itu kecil. Sarana itu kecil. Misal saya mau nanya, jenengan mau diajak pergi ke Medina, Mau atau enggak mau? mau. Disangoni atau punya sangu, punya sangu 100 juta pergi ziarah Nabi SAW ke Madinah jenengan bawa sangu 100 juta mantap atau enggak mantap mantap atau enggak mantap kenapa mantap <laughs> ibu-ibu tuh mesti sangone padahal saya mau nanya di Madinah itu mau apa ziarah. Terus kalau ziarah itu kira-kira ketemu kanjeng Nabi butuh duit banyak enggak? Enggak. Berarti duit satu juta buat apa? Wajah-wajah belanja-belanja ini kelihatan di atas. Terus pokoknya mantap ya Bu ya. Wah, wow, oleh-oleh ya kan? Oleh-oleh. Padahal produk tanah abang oleh-olehnya. Semua ada di situ. Intinya uang banyak mantap untuk bekal, untuk sangu, untuk oleh-oleh, untuk jajan, cari penginapan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi lebih mantap mana? Lebih mantap mana? Kalau jenengan ditemani sama bos jenengan yang kekayaannya itu 50 triliun. Terus ngomong kepada kita, kamu tak kancani yo, tak temeni berangkat ke Madinah, tak temenin. Saya ngerti kamu punya sangu 100 juta. Udah nggak usah mikir 100 jutanya. nggak usah mikir, kamu ikut saya saja. Pokoknya masuk toko nanti bareng sama saya. Butuh barang tinggal duding, saya yang bayar. Pilih mana? Ini mantep mana? 100 juta atau bos yang punya uang sekian triliun tadi? Bos tadi kan ya? Lebih man? Mantap karena gak akan pisah, ditemani terus. Butuh apa-apa tinggal duding. Saya yang ngurus. Ada jaminan dari bos. 100 juta kita memang sudah banyak. Betul? Tapi uangnya bos ini lebih banyak. Kita lebih mantap sama bos kita ketimbang 100 juta kita. Benar kan ya? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Lah, betapa gayanya, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Kalau kita punya amal soleh, kemudian kita pede, nggak butuh Allah lagi. Saya udah sholat, nggak butuh Allah. Saya udah puasa, nggak butuh Allah lagi. Saya udah zikir banyak, nggak butuh Allah lagi saya. Saya udah ibadah pol-polan, gak butuh Allah lagi. Ini sombong atau gak sombong? Lah kira-kira Allah lihat orang yang model begitu, kira-kira Allah senang atau jengkel? Lah kira-kira kalau udah Allah jengkel, masuknya surga atau neraka? Neraka. Dia nggak nggak butuh Allah bagaimana? Loh dia pede dengan amal solatnya, dia merasa masuk surga, ini dia tidak pernah minta sama Allah, Ya Allah, tolong terima amal solatku Ya Allah, tolong ampuni aku. Gak pernah, minta ampun aja itu jarang. Aku maksiat gak pernah minta ampun dari apa. Model-model seperti Habib Novel itu maksiatnya kakean pantas istighfar. Kalau saya ini gak pantas istighfar, saya ini hidupnya to'at terus, misal gitu kan ya. Pedenya luar biasa, tapi ini pede kebablasan sampai pede kepada Allah nih ya kepada Allah itu. Dia merasa bersih, merasa eh, apa namanya? yakin dengan bekalnya, lupa sama yang punya bekal. Karena yang punya bekal Allah, yang punya surga Allah, yang menguasai semuanya Allah. Mestinya kan tinggal ngomong toh ya. Sudah bekalnya banyak, tinggal ngomong. Gusti, alhamdulillah engkau udah kasih aku bekal bah, banyak. Tolong diterima. Tapi aku sama sekali ya Allah gak pede sama bekalku, aku pedenya sama kamu ya Allah. Aku percaya sama kamu, gak percaya sama bekalku. Aku percaya sama kamu. Tolong ya Allah ya. Engkau bilang saya terima gitu. Selesai ya Allah. Nah orang yang seperti ini hidupnya akan selalu merendah, merendah, merendah. Tidak ada kesombongan. Sebaliknya orang yang yang mengandalkan amal solehnya. Dia itu memang sebuah keharusan ya. Orang mau ke surga dia harus cari amal sholat sebanyak mungkin karena itu sah. sarana Istighfar, sarana ampunan. Sodakoh, sarana ampunan. Sholat, sarana ampunan. Orang mau masuk surga, butuh diampuni. Sholat lima waktu. Satu sholat, ke sholat yang lain. Mengampuni dosa-dosa kecil di antara kedua, keduanya. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Mengampuni dosa-dosa kecil selama satu ming, minggu. Dari hari raya yang satu ke hari raya yang lain. Mengampuni dosa-dosa sepanjang ta sepanjang tahun. Amal soleh itu sarana am ampunan. Istighfar sarana ampunan. Sodakoh sarana ampunan. Cari ilmu duduk seperti ini. Nanti terakhir ada malaikat yang berdiri. Angkumu maghfuran lakum. Silahkan pulang berdiri. Dosa kalian telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Ini juga sarana am ampunan. Ini sarana. Memang jalarannya harus diambil, sarananya harus diambil, tapi jangan jadikan itu andalan. Kenapa? Kan semua yang tahu rahasianya diterima atau tidak hanyalah Allah. Jadi yuk kita gondelan pada Allahnya, berpegang pada Allahnya. Alhamdulillah saya udah ngomong 50 menit. Jenengan saya ajak ngomong 50 menit terasa? Ya karena jenengan bukan manu saya udah megap-megap begini. Ya, saya hanya mendengar ya. Alhamdulillah. Ini dikit-dikit aja, tapi ada tanya jawab ya, tanya jawab. Maksud saya materi ini kan e, Al-Hikam ini sebetulnya kitab yang dikatakan kitab berat. Kitab berat. Kitabnya sih tipis, enteng. Cuman isinya yang berat. Saya pengen menghilangkan kesan itu. Pengen menghilangkan kesan itu buat teman-teman yang cari ilmu. Al-Hikam itu kitab yang yang ringan. Kitab yang ringan untuk dipelajari dan ringan untuk diamalkan. Ringan dipelajari, ringan diamalkan. Tapi manfaatnya besarnya luar biasa. Jangan kitab itu dijadikan momok. Wah, al hikam mabut. Wah, itu ilmunya para wali. Ya justru. Masa kita cari ilmunya para gali? Kan aneh. Buat yang di luar sana, gali itu istilah untuk orang Jawa Tengah gitu kan. Solo. Gali itu preman gitu ya. Preman. Mungkin yang lihat itu eh, gali itu apa. Oh dongguyu kabeh ramudeng gitu ya. Ya. Gimana kita cari ilmunya para wali. Makanya kita belajar buku-buku atau ucapan-ucapan para wali. Wadah yang ngomong. Cari ilmu kok ilmunya para wali. Cari ilmu tuh Al-Quran dan hadis. Aduh model ngono meneh gitu. Mumet saya ngedepi orang yang yang dikit-dikit Al-Quran, hadis. Dikit-dikit Al-Quran, hadis. Mumet saya. Ya mas jenengan itu karepnya podo sama saya. Sama, sebetulnya kita ini sama. Cuman bedanya satu. Anda itu menganggap Al-Quran hadis itu ya yang Anda sampaikan udah itu mesti pas gitu loh pas karena menurut pola pikir Anda. Jadi Al-Qur'annya itu Anda atur sesuai dengan otak Anda. Ini loh dalilnya, sesuai otak Anda sendiri. Hmm. Berarti yang bicara Allah atau otak kita ini kalau kita seperti itu. Yang bicara bukan Allah, padahal Al-Qur'an itu kalamullah. Betul? Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Betul? Tapi yang namanya kalamullah ya biar jadi kalamullah, jangan jadi kalamu. Yang namanya sunatul sunatul rasul, hadith rasul, ucapan rasul, perbuatan rasul, biar jadi ucapan rasul, perbuatan rasul, jangan jadi ucapanmu. Maksudnya begini, ojomba mbak otak-atik sak karepmu dhewe. dengan pola pikirmu. disesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Tuh. Orang-orang NU. Cuman niru bapak-bapaknya. Niru bapak, bapaknya. Cuman niru bapak-bapaknya. Persis. Tuh di Al-Quran dikatakan. Mereka ketika ditanya jawabannya. Dulu bapak-bapak kami seperti ini. Pinter awakmu. Ngutip Al-Quran. Tapi sayang salah alamat. Kenapa? Lawang ayat itu ayat untuk orang kafir kok. Orang kafir kalau disuruh beriman jawabannya bapak saya dulu begitu jadi saya ikut. Itu orang ka? kafir. Orang NU itu bukan orang kafir. NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada judulnya orang kafir. Cari agama apapun. Kok ahlus sunnah wal jamaah? Ada enggak? Tidak ada tuh ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau niru bapaknya justru benar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga begitu bapakku. <laughs> Ya kan? Nabi Ibrahim itu membanggakan bapak-bapaknya. Kenapa? Lah bapak iyo nabi, simbah iyo nabi. Itu kan ke atas nasabnya nak nabi. Yo pantas turunan nabi membanggakan nak nabi kan begitu. Lah kita pantas turunannya wali membanggakan wali. Dulu bapak saya ngajari saya tahlilan. Yo pantas bapak wali yo ditiru. Paham? Jadi jangan Jangan salah tafsir, asal ayat dicomot, nih Al-Qur'an, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Wong NU ya rada ngono kok. Kayak Al-Qur'an hadis, oh, iya, iya, apa iya ya, apa aja salah lho. Kacau ini. Itu NU rada ndak belum belum NU bener itu ya. Belum. Kita jadikan benar nanti. Ya kita jadikan benar. Jadi Al-Qur'an hadis memang betul Al-Qur'an hadis, tapi jangan sesuai kepalamu, jangan. Lah biar nggak sesuai kepalamu, nggak sesuai kepala saya, nggak sesuai kepala kita. Caranya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Sesuaikan dengan kepalanya orang-orang yang ngerti. Siapa yang ngerti ulama? Makanya satu ayat, satu hadis, ojo karepmu tapi karepnya ulama. Jangan cuma satu ulama, tapi ulama yang kepalanya ratusan ulama, ribuan ulama, karepnya bagaimana toh ayat ini? Karepnya bagaimana hadis ini? Dan ulama-ulama yang mudeng karepnya ayat, karepnya hadis itu namanya waliullah. Paham? Makanya kita belajar ilmunya para wali. Sebab para wali mudeng ilmunya kanjeng nah, Nabi. Mudeng ilmunya all, Allah. Kalau kita belum mudeng. Makanya kita nggak berani mencolot langsung ke Al-Quran. nggak berani mencolot langsung ke hadis. Betul Al-Quran kita hatamkan. Betul Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Orang NU itu seneng tuh hataman Bukhari tiap tahun. Betul kan ya? Hatam tiap tahun. Keren loh. Wah, pesantren-pesantren tuh Ya kan tiap tahun ha? Khatam Sahih Bukhari yang 6666 eh kok segitu ya. Hadis Rasul. Banyak kan itu? Berjilid-jilid, empat jilid Sahih Bukhari tergantung yang nyetak mana gitu kan? Percetakan mana. Tapi itu kan tebel kitabnya. Itu tiap tahun pesantren-pesantren khatam. Pengajian-pengajian khatam. Kok pesantren? Majlis Ar-Raudhah aja tahun kemarin khatam. Betul kan ya? Baca, baca. Tiba, dibaca. Kalau memahami, nanti dulu memahami kita ya tanya sama ulah ulama. Gak asal, ini lo hadisnya, ini lo Al-Qur'annya, ini lo hadisnya, ini Alquran. quran Oh, sepuro neng kang kata, yang ngomong siapa kamu? <laughs> Oh, maaf. Gak berani saya. Kalau yang ngomong itu para ulama sendiko dawuh. Lah orang NU itu begitu. NU itu judulnya taat sama ulama. Betul kan? taat sama ulama. Dan alhamdulillah ulama NU itu yodoyan ya tahlilan, solawatan, yasinan dan lain sebagainya. Sampai di sini jelas? Ya, salah satunya kitab Al-Hikam. Ini kok saya bablas begini gara-gara jenengan nih mesti ini. Lanjut dikit boleh? Memang ini harus dimantapkan ya akidah ya, harus. Memang tiap hari kita harus mantapkan akidah kita dan akidah teman-teman kita. Ini Indonesia ini harus dijaga akidahnya. Jangan sampai akidah di desa-desa, di kampung-kampung, di kampus-kampus. Kampus-kampus ya, di perusahaan-perusahaan rusak. Karena karena pemikiran-pemikiran yang sem sempit. Jangan sampai. Maka harus kita jelaskan. Betul, kita balik pada Al-Qur'an dan hadis, tapi harus lewat jalur yang pas. Lewat jalur yang pas. Boleh ngasih contoh? Wah, ini mulai semangat di atas nih. Boleh ngasih contoh? Boleh. Boleh. Saya mau ngasih gambaran yang sederhana, ya sederhana. Istri Nabi ketika ditanya, e, bagaimana akhlak Nabi? Salam. Jawabannya apa? Karena khulukuhul Quran. Saya dapat ilmu ini tadi ketika khutbah Jumat dengarkan ceramahnya menantunya Habib Syekh. Loh, ilmu itu kalau dapat dari mana ya disebutkan. Ojo terus, wah Habib Novel hebat ya. Wah, aku rung tahu kerungu. Bukan, ini bukan karya saya ini. <laughs> Ini saya dengar dari ceramah anak mantunya Habib Syekh. Khutbah Jumat tadi saya dengarkan. Saya dengarkan gitu. Oh. Jadi yang yang dengar ini untungnya nih alhamdulillah telingane kerungu karena banyak khutbah Jumat orang ngrungokke khusuk tapi orang kerungu. Eh, apalagi misalnya gitu ya, kadang kita ini sok sombong, Allah yang ceramah cah cilik gitu kan ya. seturuh nah, aja. Ya, ada itu model begitu ada gitu. Kan gitu. Namanya yang ceramah jauh lebih muda dari saya. Oh, judulnya mantunya Habib. Saya sangat muda. Terus ngomong gitu. Bawakan Habib ini, eh, bawakan cerita ini. Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya, Rasul itu akhlaknya bagaimana? Kana khuluquhul Qur'an. Ini saya jabarkan ya. Saya dapatnya dikit, tapi dikit itu masuk ke saya jadi banyak. Paham? Dapatnya dikit, masuk ke saya jadi banyak. Ibarat itu ya bensin, pom bensin atau jenengan mobil bensin, kemudian kok ininya dibuka. Kerannya dibuka, terus dikasih korek yang menyala. Apinya dikit, tapi jadinya Bedak gitu kan. Kalau dimasukkan ke mobil yang meledak. Nah ini saya terbakar. uh, ini ilmu yang luar biasa. Wah aku ki kitab ki ya bolak-balik, tapi kok burung itu segini. ini. kok belum dapat ini ya. Jadi saya tadi syukur betul alhamdulillah akhirnya dapat ilmu baru. Akhirnya dapat ilmu baru. Mau dengar? Wani Piroh. Jenengan itu Ustaz itu wani piro mesem tok gitu kan ya. Untung tuh para uma, ulama, para kiai, para habaib tidak pernah kemudian mau ngasih satu ilmu ya, ya silakan ya bayar dulu seribu-seribu enggak ada kan? Nggak ada. Ilmu ya dibagi gitu aja kan cuma cuma memang ilmu untuk dibagi karena dengan dibagi nanti dia akan tambah banyak, akan tambah banyak. Nah, kalau duit aja dibagi tambah banyak, apalagi il ilmu. Ya. Istri Rasul Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti orang yang pengen tahu isinya Al-Quran, ya harus tahu kanjeng Nabi. Paham? Paham? Makanya jangan gaya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tapi kanjeng nabinya nggak dipelajari. nggak ngerti kanjeng nabinya. nggak pengerti hidupnya kanjeng nabi. nggak ngerti bagaimana kanjeng nabi dengan sosok dengan para sahabatnya. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan teman-temannya, dengan yang telah meninggal dunia. nggak ngerti dia. Dia nggak baca itu buku-buku sirah nabawiyah. Dia nggak baca buku tentang bagaimana syama'il Muhammadiyah Salam. Bagaimana sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dianggap ini nggak penting. Yang penting Al-Qur'an. Hei. Mas. Memanggil Bung kan nggak enak ya. Mari Bung rebut kembali itu halu-halu Bandung ya. Mau tahu Al-Qur'an kamu harus tahu Nabi. Salam. Gak tahu Nabi, gaya bilang tahu Al-Quran, mesti salah. Mesti sa salah. Kenapa pasti salah? Karena kalau mau tahu Al-Quran, harus ngerti Al-Quran yang udah diterjemahkan. Dalam bahasa kehidupan. Karena Al-Quran itu kalamullah. Siapa toh yang tahu karepnya Gusti Allah? Siapa yang tahu maksudnya Allah? Siapa yang tahu apa yang digendaki Allah? Siapa yang tahu apa yang diinginkan Allah? Dengan ucapannya. Contoh. Misal saya bilang. Bilang ya. Air panas. Jangan paham maksud saya? Kan kiro kiro loh. Cuman kiro kiro, Betul kan ya? Tapi kalau saya ngomong kepada Mas Edwin atau Mas Abdul Wahid, air panas, paham? Maksudnya minta air putih yang ha hangat, bukan air panas mendidih. Kan begitu, dia paham. Kenapa? Karena udah ngerti karep saya. Paham kan? Udah ngerti karep saya. Jadi kalau jenengan pengen ngerti air panas, itu Ustadz Novel, Pak Novel, terserah jangan manggil saya apa, Habib Novel, Kiai Novel boleh nggak jadi masalah. Wong oh, itu cuman se sebutan. Memangnya kalau jangan sebut saya Pak Novel terus berubah saya? Ya enggak. Memang bapak-bapak gitu. Apapun sebutan saya dipanggil gitu. Itu tadi kok ngomong air panas. Maksudnya apa? Nah kalau jenengan tiba-tiba datang bawa air panas kasihkan. Ini beb gitu ya. Aku sing jalo sapa kan begitu ya. Saya enggak minta air panas kan jadinya salah. Maka nanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Yang terdekat, yang biasa bergaul, kan begitu. Maksudnya apa? Betul. Nah, lah Allah Subhanahu wa taala ngomong, Al-Qur'an itu kalamullah. Lah kalamullah itu enggak turun dari langit ujuk-ujuk kitab, enggak. Kalamullah itu diturunkan tidak kemudian disampaikan pada sahabat langsung 30 juz enggak. Nabi langsung dikasih 30 juz, tapi Rasul disuruh menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul menyampaikan Al-Quran itu ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Selama hidupnya setelah menjadi Nabi 13 tahun. Al-Quran itu sempurna 13 tahun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lah kok kita cuma modal ngaji, baca terjemahan, terus bilang ngerti maksudnya Gusti Allah. Kan ya kurang ajar. Paham ibu-ibu? Yang di atas itu tenang semua pada tidur atau? Sempat sempat tertidur ya. Ini kalau ibu-ibu di atas begini aja udah nyaman, maka kita nggak usah nggak usah rapikan yang di atas ya. <laughs> Yang di atas dirapikan atau nggak dirapikan? Dirapikan. Oh dingin. Oh memang ini berdinding ya, musim apa namanya? Bunga bunga mempelem gitu kan? Mangga. Jadi ya hawanya agak di Dingin. Yang di atas dingin, yang di bawah sumuk kan? Sumuk panas di sini panas kok, Bu. Mungkin Anda masuk angin kali ya. Ya, mungkin kesalahan pada tubuh Anda bukan pada tubuh kami-kami. Mohon maaf, sedikit bercanda biar tidak terlampau tegang. Lanjut ya. Lanjut. Ini ini menarik ini, ini pemahaman yang menarik. Jadi mau tahu Al-Qur'an ya harus tahu nabi. Mulai yang nyampe ke nabi, yang bawa nabi, yang yang udah ketemu Allah itu cuma nabi. Yang lain belum loh, sepuro neng kata. Yang lain belum, apalagi jenengan. Oh Nabi Musa aja belum ditemani Gusti Allah. Betul kan? Belum kan? Makanya Nabi Musa ketika Mi'raj ketemu Rasul itu balik, oh balik, oh balik, balik lagi. Nyuruh kanjeng Nabi balik ketemu Allah. Kenapa? Senang. Kamu baru ketemu Allah. Yes, dilihat sama Nabi Musa. Uh, uh indahnya. Uh, seperti ini toh. Orang kalau baru ketemu Allah seperti ini ya. Uh, pancarannya begini. Uh, ojo midun, balik. Nabi Musa itu yo pengen ketemu Allah tapi nanti dulu nanti. Kalau Kanjeng Nabi belum kiamat udah ditemoni Nabi Musa dan yang lain nanti dulu. Ya kan? Ketemu dalam arti seperti Rasulullah SAW. Ini dohir syariat ya. Ini dohir syariat. Kita nggak bicara bab hakikat. Ini dohirnya syari syariat. Dan Nabi udah ketemu Allah, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Itu ayat Al-Qur'an, Allah yang ngomong. Rasulullah itu dan para sahabatnya keras terhadap orang kafir, sayang terhadap sama mereka. Betul? Itu ayatnya. Tapi Kanjeng Nabi, tonggonya Nabi Yahudi, Yahudi sakit kok ditilii Kok dijenguk? Yahudi sakit dijenguk. Katanya keras sama orang kafir. Apalagi Yahudi. Betul? Lah nyatanya ini tonggonya Yahudi. Sakit. Kok dijenguk? Kok ditilii? Oh berarti keras pada orang kafir itu syarat dan ketentuan berlaku. Nah kok ngerti syarat ketentuan berlaku? Ya taunya dari nah, Nabi. Kan begitu ya? Tahunya dari Nabi. Makanya orang yang nggak mau belajar sejarah Nabi, nggak mau ngerti akhlak Nabi, nggak mau ngerti kehidupan Nabi, nggak mungkin mudeng Al-Qur'an. Kalau mudeng menurut akalnya sendiri, salah pikirannya. Lah NU ahlu sunnah wal jamaah, para habaib, para kiai, gak mau salah pikir. Makanya tiap malam Jumat mau lidan. Entah malam Jumat, kalau Habib Syekh malam Kamis. Ya kan? Malam kemis sebulan sekali ada mau lidan. Betul kan? NU ngajarkan itu baca burdah, baca itu berzanji, baca itu diba, baca syaruful anam, baca itu yang namanya simtut duror. Baca, kenal, biar kamu kenal nabimu. Biar kamu ngerti nabi, biar cinta sama nabi, biar kamu ngerti bagaimana hidupnya nah, nabi. Nah, kalau udah ngerti hidupnya nabi, maka dia akan ngerti, oh ini loh Al-Qur'an tuh begini toh. Al-Quran itu seperti ini. Sehingga ayat-ayat eh, Al-Quran itu nanti diterimanya bisa pas plek. Hmm. Plek. Oh, karepnya begini, plek. Makanya kalau ada orang ya cuman baca Al-Quran tok, ya hasilnya betul. Coba masih ingat hadis Alimu auladakum salata khisal. Ingat? Masih ingat? Lupa. Lupa atau nggak pernah dengar? Nggak mungkin nggak pernah dengar. Mau ini para kiai ulama dimanapun dia nyampaikan hadis ini kan ya. Ajarkan kepada anak-anak kalian tiga hal. Betul kan? Nomor satu apa? Hobi nabiikum sallallahu Cinta pada nabimu. Kemudian apa lagi? Cinta kepada keluarga nah, nabimu. Betul? Yang ketiga apa? Al Al-Quran. Saya mau nanya, kenapa Al-Qurannya nomor tiga? Nah. Hebat mana Al-Quran sama Nabi? Ya Al-Quran kalamullah kan begitu ya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ajari Al-Quran urutan nomor tiga? Nomor satu, ajari cinta pada na, Nabi. Ajari cinta pada keluarga Nabi baru ajari Al Al-Qur'an. Betul. Sekarang diwale ajari Al-Qur'an, ajari Al-Qur'an, ajari Al-Qur'an. Belas, enggak dari enggak diajari cinta Nabi, gak dia, diajari cinta pada keluarga Nabi. Bahkan ada yang ngajari, "Allah, keluarga Nabi ya padha wae menungso." Nauzubillah min dzalik. Paham? Kenapa sama Nabi disuruh mengajarkan cinta Nabi dulu. Sebab kalau nggak cinta Nabi, nggak bakal mudeng Al-Qur'an. Ya kan? Kalau nggak cinta keluarga Nabi, nggak akan mudeng Al-Qur'an. Sebab yang mudeng Al-Qur'an itu keluarga Nabi, sahabat Nabi. Yang mudeng Al-Qur'an itu na Nabi. Nanti kalau orang cuma belajar Al-Qur'an, jadinya orang itu mudeng ayat-ayat Al-Qur'an tapi sesuai kepalanya sendiri. Jadinya yang begitu. Sama orang kafir keras. Fuh, kata orang kafir, kafir dipendri. Ya, naudzubillah amin. Gak begitu. Makanya belajar kepada Nabi. Belajar pada keluarga Nabi. Nah, ternyata ilmunya Nabi diwariskan pada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian diwariskan pada ulama-ulama setelah beli beliau-beliau itu. Makanya kita mengkaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam inilah Al-Qur'an yang berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Qur'an ilmunya terus dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia. Bahasa kehidupan, bahasa yang biasa. Paham? Ya, ini jadi kalau Al-Hikam itu semuanya itu 264 bait itu semuanya ya kurang lebih adalah terjemahan-terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi intisarinya ini kalau diambil tuh intisarinya itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, Al tapi dalam bahasa kalimat-kalimat hik hikmah. Makanya jangan ngomong, lah ngapain belajar kitab Al-Hikam? Lebih baik baca Al-Qur'an. Ini kita lagi baca Al-Qur'an, <laughs> lagi baca Mocoki orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bukan cuman itu Kamu mempelajari kasih sayangnya Allah Itu lagi baca basmalah Betul kan? Itu lagi baca bas basmalah Mempelajari oh kasih sayangnya kucing sama anak-anaknya begitu toh. Oh kasih sayangnya sapi sama anak-anaknya begitu toh. Oh kasih sayangnya ibu sama anak begitu Itu lagi mempelajari kasih sayang Allah jadi nanti mudeng itu mananya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kita belajar kitab hikam ini dalam rangka untuk ngerti maksud dari wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan al-hikam itu bagian dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Tuh, dua-dua lewat 18 menit. Masih berminat tanya jawab? Masih. Untuk kali ini ada tanya jawab atau sudah dulu? Sudah dulu ya? Tanya jawabnya minggu depan boleh? Nah, minggu depan siapkan pertanyaannya. Kan sudah jelas kajiannya sudah jelas kan? Sudah jelas. Nanti minggu depan nanya yang hari ini boleh. Jadi, Pip, Jumat yang lalu diterangkan begini-begini. Saya ada pertanyaan. Ya kan? Persiapkan. Pertanyaannya ditulis boleh. Jadi jenengan udah siapkan dari malam ini, wah tak takon ini sing wangel-angel pitik. Boleh. Jenengan nanya sesulit apapun boleh. Saya enggak jawab juga boleh. Loh gitu aja kok repot. Oh, paling saya baca, maaf Pak tulisannya nggak jelas. Selesai, gaya dikit. Well, maaf Pak tulisannya nggak jelas. Angger reso jawab nggak bisa jawab, bilang aja, maaf Pak tulisannya nggak nggak jelas. Itu kan ngelak halus. Ya mengelak ha? Ah, halus. Ya insya Allah kalau nggak paham saya ngomong, maaf Pak ini belum paham jawabannya yang pas bagaimana. Nanti kita pending dulu, saya pelajari dulu. Lalu Imam Syafi'i kalau ditanya nggak ngerti ngomong nggak ngerti. Oh, hmm. hmm. Imam Syafi'i orang ngerti, orang ngerti kok terus bina. Masuk mau dibuat ngerti-ngerti. Kalau yang belum tahu ya bilang belum, belum tahu. Ya, Insya Allah begitu. Nah, alhamdulillah hadirin, ini majlis kita lagi kita usahakan di finishing itu sampel dua kalau kita jenengan noleh ke belakang sana itu kan ada e, roster sama apa figuranya gitu ya lengkung itu warna putih itu ya cakep atau enggak cakep itu Nah itu tuh contoh nanti kira-kira keliling itu jadinya seperti itu semua. Itu yang udah final seperti itu walaupun itu belum maksimal ya. Yang udah final seperti itu. Dan itu kerjaan tangan bukan tukang tapi teman-teman raudhah malam kerja bakti itu ya. Ternyata teman-teman ini sekarang pinter ngechat bisa. Jadi Ibu kalau butuh tukang chat nggak usah repot-repot. Ini relawan raudhah udah terlatih oh. ya Ngechat ini berkat pekerja bakti terus ya. Nanti insya Allah kita jadikan seperti itu semua. Kemudian atapnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini belum dicat, tapi nanti seperti ini rapi, itu dikeliling putih semua. Kemudian tiangnya atas, nggak begitu bu, tenang bu, minimal seperti bawah, ya kan? Ke atas. Kemudian nanti sela-selanya ini ada yang di belakang itu ada contohnya dikit, ada apa e, stainless itu ya, yang nempel di di tiang itu nanti akan seperti itu. Nah depan, depan itu saya robohkan keseluruhan yang bangunan Selain tiga lantai itu akan saya roh robohkan. Allah doakan Senin atau Selasa udah finish merobohkan semuanya. Sehingga depan itu bisa jadi lahan parkir dan kalau jamaah itu membludak justru bisa dipakai maksimal, bisa dipakai maksimal. Nah, nanti di pojok itu ada kantor kantornya ar ya, kantor ar Kemudian ada seperti seperti kedainya uh, eh, ar yang mau beli jaket, yang mau beli eh, buku-buku e, nanti di situ. Terus yang mau ngopi silahkan bawa dari rumah masing-masing. Ya. Misalnya begitu kan, ada kan orang yang bawa kopi ditaruh mau itu duduk di situ, beb saya mau duduk di sini kok kelihatannya kok di sini ilhamnya bagus gitu ya, boleh di situ ya, duduk santai. Di pojok sana, insya Allah seperti yang kita rencanakan ada gazebo uh, bawahnya itu nanti rumput, di sampingnya ada uh, ayunan. Jadi bapak-bapak yang masa kecil kurang bahagia boleh ayun-ayun. Ya, boleh oh, ayun-ayun ya. Terus ada itu apa itu yang yang begini namanya apa? Juncit ya? Jungkitan. Ya bahasa Indonesia memang jungkitan kok. Kalau disebut jungkitan. Jungkitan. Nah, mungkin nanti yang sama temannya yuk jungkitan yuk dhisik cilik kita ongin loh enggak apa-apa. Jadi misalnya bawa anak anaknya biar main-main di sana nggak jadi masalah misalnya pas pengajian yang sore atau apa gitu kan. Nah, biar biar biar enak gitu. Nantinya seperti seperti itu. Depan gazebo akan saya kasih kolam ikan kecil. Nanti ada ikannya. Siapa tahu yang mau pengen lihat ikan ke untuk ikan sama anaknya gitu. Oh, ikan <laughs> gitu ya. Jadi kita buat memang ini ar itu taman. Ya memang ta taman. Biar orang masuk sini seneng gitu. Lihat ijo-ijo taman, nyenengkan kemudian bisa nggak ngaji. Enggak melulu ngaji gitu ndak? Jadi datang ke sini kok oh, enggak pas pengen ngaji enggak apa-apa. Enggak harus pas nggak? ngaji ya. Misal besok jenengan datang ke sini boleh mau ngepel-ngepel enggak apa-apa, boleh. Enggak harus pas nggak? ngaji. Ya, insyaallah begitu. Minta doanya, minta do doanya. Untuk semua yang sudah ikut andil dengan apapun tenaganya, pikirannya, dengan apa materinya saya ucapkan jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Dan uh, eh, insya Allah pembangunan ini terus berlangsung sampai bangunan ini sempurna sesuai gambar yang udah kita kita rencanakan ya, udah kita rencanakan. Mohon doa. Dan saya lagi mohon doa, ini muncul mohon doa juga nih ya. Ini minta doanya biar dimudahkan Allah ya. Dimudahkan Allah. E, rezekinya dimudahkan, tenaganya dimudahkan, urusannya apapun dimudahkan dan dijauhkan dari mata-mata yang jahat. Ya dijauhkan dari mata-mata yang jahat eh, sehingga semua yang yang dakwah di sini, yang kerja di sini, bangunan ini dan kita semua selamat dari mata-mata yang jahat yang bisa menyebabkan penyakit atau menyebabkan keburukan.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 Khususnya Bapak Suharno dan Bapak Joko Santoso dan juga semua yang sedang menulis e, lamaran pekerjaan ya atau tes lamaran pekerjaan, lamar kerjaan atau yang melamar yang dilamar. Ya, apapun itu, khususnya untuk Anda Bapak Joko Suryanto dan yang lain dan tadi untuk yang sakit juga Ibu Sulami dan Ananda Muhammad Ilyas Al-Hadiniyah eh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, teman-teman kita, khususnya Bapak uh, untuk Ibu almarhumah Ibu Sumirah uh, Pakel Andong Boyolali yang meninggal hari Jumat 14 Agustus. Semoga tercatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah dan diletakkan roh-roh beliau-beliau di sana bersama para nabi, para sudikin, para surat dan para solehin dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirilah. <clears throat> usahakan ini hadir. Ya, usahakan untuk pengumuman yang kali ini usahakan ha hadir. Ansor bersolawat. Ya, ansor bersolawat dalam rangka halal bihalal dan peringatan HUT RI ke-70. Temanya memperkokoh kebinekaan, memperteguh cinta tanah air NKRI. Pembicara Pak Novel bin Muhammad Alidrus. Ya, pembicara Pak Novel bin Muhammad Alidrus. Drus. Tempat Masjid Al Hikmah. Alamat Jalan Gatot Subroto, Keratonan Serengan Solo. Ancer-ancer. Bahasa Indonesia apa ancer-ancer itu? <laughs> Hah? Dena apa-apapun lah ya. Ancer-ancer pokoknya. Utara lampu merah Seraten. Utara lampu merah Seraten. Seraten itu mana? Nah ini repot ini. Ya, Seraten ya Seraten gitu aja ya. ya nanti jenengan buka peta Solo cari Seraten gitu. Kalau dari perempatan Gading, tahu kan dia? Yang yang dikenalkan perempatan Gading, terus ke barat. Ketemu perempatan. Namanya perempatan apa itu? Gemblekan, ya. Perempatan Gemblekan terus ke barat. Ada perempatan kecil. Itu namanya perempatan Seraten. Belok ke utara alias ke kanan. Jadi dengan belok kira-kira 300 meter kiri jalan ada gereja. Kiri jalan ada gere, gereja. Sampingnya gereja persis itu ada masjid namanya Masjid Al Hikmah. Nah nanti tablik akbarnya di situ. Ya, silakan hadir di sana. Oh, itu untuk menunjukkan betapa eh, kita-kita uh, ini santun ya dan menunjukkan Indonesia ini luar biasa. Masjid jejer gereja ya. Masjid karo gereja ini rukun. Ya, semoga umatnya beragama juga ru rukun dan juga semoga antar pemeluk agama itu podo-podo muslimnya juga lebih ru, rukun. Nanti usahakan hadir ya hari selal, hari Minggu. Minggu. Tanggalnya 6 September. Nah, jadi bisa di dicatat dari sekarang kan ya. Tanggal 6 September. Berarti kurang lebih kan 2 minggu lagi ya. Minggu 6 September. Waktunya setengah 8 malam sampai selesai jenengan datang jam 11 nggak jadi masalah. Enggak masalah kan datang jam 11, masalah emangnya? Enggak toh? Ya, mungkin sudah bubar gitu aja ya. Artinya bebas datang jam berapapun, Bu. Boleh. Diniati ajak teman-teman biar semarak ya, biar semarak. Terima kasih. Semoga barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Uh, satu Al-Fatihah ya untuk uh, Ananda Aisyah gitu ya.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 Faktubni min awliyak Wasruk bi sabila hudak Wa alhiqni bi aswiyak Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam alamin Jangan lupa Kita usahakan Kalau nggak bisa hadir Informasikan pada teman-temannya Siapa tahu ada yang bisa hadir setiap Senin di masjid ini ada kajian ya fikih tasawuf yang ngajar Habib Muhammad bin Husin Waktunya azan Isya, salat Isya berjamaah langsung kah kajian. Setiap Rabu sore pengajian ibu-ibu, Rebu setelah Isya azan Isya, salat Isya berjamaah adakah kajian Arba'in Anawawiyah yang ngajar sah? saya. Eh, usahakan untuk hadir kalau bisa biar semakin semarak. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.